tiada henti nikmat dan karunia tersebut senantiasa tercurah kepada kita. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan yang mubarak ini syahrul Ramadan syahrul mubarak Allah masih menyampaikan kita di 10 hari terakhir di bulan yang penuh berkah ini 10 hari di mana di dalamnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan oleh al Muslim di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh dan bertambah semangatnya untuk melakukan al-a'mal as-salihah amalan-amalan kebaikan amalan-amalan saleh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan mala yajtahid fi ghairiha dengan sebuah semangat sebuah kesungguhan yang tidak beliau lakukan di hari-hari selain 10 hari terakhir tersebut. Di dalam sahihain disebutkan pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan keadaan Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan An nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله Sesungguhnya Rasulullah alaih salatu wassalam ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan syadda mi'zarahu beliau mengencangkan sarungnya ini adalah sebuah kinayah yang dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah bahwasanya beliau meningkatkan kesungguhan dan semangatnya untuk melakukan amalan soleh. Wa ahya laylahu dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan salat qiyamul lail, qiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Beliau hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Wa ayqadha ahlahu dan beliau pula membangunkan para keluarganya. Hirsan alaihim karena beliau sangat menginginkan kebaikan bagi para keluarganya untuk bisa mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Maka akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum kami nasihatkan bagi diri kami pribadi dan kepada antunna sekalian untuk lebih bersemangat di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amalan soleh kita baik secara kuantitas maupun kualitas dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya kualitas dari amalan soleh tersebut yang mana kualitas dari amalan soleh dilihat dari dua sisi yaitu dari keikhlasan ketika melakukan amalan soleh tersebut dan al-ittiba sejauh mana dia mencocoki sunnah Rasul ketika melakukan dan mengamalkan amalan-amalan soleh tersebut. Maka manfaatkanlah momen di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dan jangan disia-siakan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Belum tentu kita tahun depan bisa menjumpainya belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa merasakan nikmat yang besar ini. Maka manfaatkanlah wa ma hiya illa layalin qalilah. Tidaklah 10 hari terakhir ini kecuali hanya malam-malam yang sangat singkat yang sebentar lagi akan berlalu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar di dunia dan di akhirat, manfaatkanlah. Dan jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang diharamkan dan dihalangi, terhalang dari mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir ini. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan ketika beliau menyatakan atakum syahrul Ramadan Atakum Ramadan syahrun mubarak Telah datang kepada kalian Ramadan Sebuah bulan yang penuh barakah Faradallahu alaikum siyamah Allah wajibkan kepada kalian berpuasa padanya Tuftahu fihi abwabus sama Dibukakan pintu-pintu langit wa tughlaqu fihi abwabul jahim dan ditutup pintu-pintu al-jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin dan dibelenggu para pemimpin-pemimpin syaitan syahidnya di penghujung dari hadis ini Rasulullah menyebutkan walillahi fiha lailatul dan Allah memiliki sebuah malam di bulan Ramadan ini khairun min alfi syahr lebih baik, lebih utama dan lebih mulia daripada seribu bulan. Barang siapa yang beramal di malam Lailatul Qadar tersebut, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan balasannya sebagaimana dia beramal selama seribu bulan. فَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ Perhatikan baik-baik. Wa'id ancaman dari Rasulullah di penghujung hadis ini barang siapa yang diharamkan dan terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar tersebut faqad hurim maka sesungguhnya dia telah diharamkan dari kebaikan. Bahwa Rahimani wa rahimakunallahu jami'an pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita dan kajian kita yang sangat penting terkhusus bagi, bagi kaum nisa yaitu kajian tentang sifatul mar'ah as-salihah sifat-sifat ciri-ciri dan karakteristik dari para wanita yang salihah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa sifat di antaranya al-ihtimam bil ain wal fiqh, seorang wanita yang salihah. Di antara karakteristik seorang wanita yang salihah adalah memiliki perhatian. Memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu ilmu agama dan al-fiqh. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah al-amalu bil ilm. Beramal dengan ilmu yang telah dia pelajari dan dia ketahui. Karena sesungguhnya ilmu tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan. Kemudian yang ketiga adalah at-tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini beberapa hal dari karakteristik almaratus salihah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita kali ini sifat-sifat dan karakteristik yang berikutnya. Sifat dan karakteristik Al-Maratus Salihah yang keempat adalah At-Tahalli Bizinatit Taqwa Berhias dengan perhiasan At-Taqwa Ini diantara ciri Sifat dan karakteristik wanita yang salihah Yaitu berhias Memperindah dirinya dengan perhiasan At-Taqwa Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kaum mukminin untuk bertakwa Disebutkan di dalam banyak ayat Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kita dengar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatihi dengan sebenar-benarnya takwa. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian di dalam Islam kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم wa man يطع wa rasulahu faqad faza fawzan عظيما juga ayat yang sering kita dengar Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang sadida, yang lurus, yang benar, yang hak, bukan perkataan yang dusta dan batin. Maka jika kita melaksanakan perintah Allah ini, Allah akan berikan balasan dengan balasan yang besar yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian wa yaghfir lakum dunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima barang siapa yang menaati Allah dan rasulnya maka sungguh dia telah berhasil sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru dan teruslah berusaha untuk bersabar. Warabitu Wattaqullaha la'allakum tuflihun dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang perintah untuk bertakwa. Dan tentunya agar kita bisa berhias dengan perhiasan at-taqwa, kita harus mengetahui apa itu definisi at-taqwa diriwayatkan dari salaf banyak definisi dari at-taqwa. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan at-taqwa beliau mengatakan ayyuta wa la yu'sa. At-taqwa itu adalah engkau menaati Allah dan tidak memaksiatinya wa ayyudkar yunsa dan engkau mengingatnya senantiasa mengingatnya dan tidak lupa wa ayyushkar yukfar dan engkau bersyukur senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya wala yukfar dan engkau tidak mengkufurinya diriwayatkan pula dari salah seorang salaf seorang salah satu kibarut tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu taala suatu ketika ada sekelompok manusia mendatangi beliau mereka berkata qad zaharat indana fitnatun 'azimah fa nattaqiha wahai Talq bin Habib wahai imam, telah muncul sebuah fitnah yang besar. Telah muncul di daerah kami sebuah fitnah yang besar, fakaifa nattaqiha? Maka bagaimana kami selamat dari fitnah tersebut? Maka Paul bin Habib rahimahullah menjawabnya ittaquha bitaqwallah. Cegahlah fitnah tersebut dengan takwa Allah. Dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertanya, "Fasir lana at-taqwa." Jelaskan kepada kami apa itu at-taqwa. Maka beliau menjelaskan, "Huwa an ta'mal bi ta'atillah." Ala nurin min Allah tarju Allah yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah di atas cahaya ilmu di atas bimbingan cahaya ilmu bukan dibangun di atas kejahilan tapi engkau melaksanakan amalan ketaatan tersebut dibangun di atas bimbingan cahaya ilmu tarju Allah dan engkau ketika melakukan amalan ketatan tersebut engkau berharap semata-mata berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena tujuan-tujuan yang lain yang menafikan keikhlasan. Kemudian beliau melanjutkan wa an tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. dan pula at-taqwa itu engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, engkau meninggalkan larangan-larangan Allah ala nurin min Allah, di atas bimbingan cahaya ilmu. Takhafu Allah. Engkau meninggalkan larangan-larangan tersebut karena engkau takut dari hukuman dan adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari at-taqwa yang hendaknya kita pahami dan kita amalkan. Kemudian sifat berikutnya dan karakteristik berikutnya dari sifatul mar'ah as-salihah adalah al-musara'atu ilal khair. Al-musara'atu ilal khair bersegera di dalam melakukan amalan kebajikan. Bersegera di dalam melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Bersegeralah kalian di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan di ayat yang lain pula Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ard tu'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju jannatullah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan al-musaratu ilal khair serta al-mubadaratu ilal khair bersegera melakukan amalan-amalan saleh dan amalan-amalan kebaikan adalah termasuk makhraj min makharijil fitan. Termasuk jalan keluar solusi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah termasuk jalan keselamatan di tengah-tengah badai fitnah yang melanda. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan saleh karena sungguhnya fitnah itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam. Potongan-potongan malam datang perlahan demi perlahan dan tidak terasa tiba-tiba malam menjadi begitu gelap. Demikianlah fitnah. Datang sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, akhirnya fitnah tersebut tiba-tiba menjadi besar. Maka solusinya adalah badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam melakukan amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ketika ada kesempatan, ada fursah, ada waktu luang, kondisi badan sehat, Allah karuniakan kepada kita kesehatan, maka manfaatkanlah waktu tersebut. Waktu sehat kita sebelum sakit kita. Waktu luang kita sebelum datangnya kesibukan. Pergunakanlah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena sesungguhnya ketika zaman-zaman fitnah itu Rasulullah menyebutkan dalam kelanjutan hadis ini yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bisa bisa jadi seorang pria seseorang itu pagi harinya masih mukmin namun di, di sore harinya di senja hari dia sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Nauzubillah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau juga dia di sore hari dalam keadaan mukmin dan di pagi hari dia sudah berubah menjadi seorang yang kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia? Karena dia menjual agamanya karena sedikit dari harta dunia. Menjual agamanya karena kepentingan-kepentingan dunia. Dia tidak bisa bersabar maka inilah sifat yang kita harus berhias dengannya yaitu bersegera di dalam melakukan amalan soleh dan amalan kebaikan karena itulah termasuk solusi dan jalan keselamatan dari fitnah yang terjadi akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah ayyuhal ummahat wal akhwat ayyuhan nisa' Kemudian berikutnya sifat yang berikutnya karakteristik yang berikutnya dari sifat-sifat almaratus salihah adalah muraqabatullahi azza wa jalla yaitu dia memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-muraqabah ini ditafsirkan dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menjelaskan tentang makna muraqabatullah. Beliau berkata rahimahullah, dawamu علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه yaitu muraqabatullah adalah ketika seorang hamba senantiasa mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya, mengetahui keadaan dirinya zahir dan batin fastadamathu lihadzal ilm wal yaqin hiyal muraqabah dan keadaan yang seperti ini senantiasa ada pada dirinya dia senantiasa mengetahui dengan sebenar-benarnya dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dirinya wa hiya tamaratu ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaihi dan sebenarnya muraqabatullah ini adalah sebuah buah dari ilmu dan pengetahuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqib senantiasa mengawasi dirinya nadhirun ilaihi senantiasa melihat dirinya sami'un liqaulihi selalu mendengar apa yang dia ucapkan wa huwa muttali'un ala amalihi kulla waqtin dan Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi hamba tersebut mengawasi amalan-amalan yang dia lakukan di setiap waktu wa kulla dan di setiap detik wa nafas bahkan di setiap nafas yang kita hembuskan Allah senantiasa mengawasi kita wa kulla tarfata ain bahkan di setiap kedipan mata kita Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian fahdharu maka berhati-hatilah waspadalah jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai Allah melihatmu ketika engkau sedang berbuat zalim, baik berbuat zalim terhadap dirimu sendiri dan kepada hamba-hambanya. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim, ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula dalam ayat yang lain qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam in ma fi sudurikum jika engkau menyembunyikan di hati-hati kalian di dada-dada kalian aw tubduhu ataupun engkau menampakkannya ya'lamullah niscaya Allah pasti mengetahuinya wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang terjadi di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama kalian aina kuntum dimanapun kalian berada ya. Allah yang berada di atas arsh di atas langit yang ketujuh di atas arsnya namun bersamaan dengan itu Allah senantiasa mengawasi kalian dan melihat kalian dimanapun kalian berada wallahu bima ta'maluna basir dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian amalkan. Dan sesungguhnya muraqabatullah ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah makna dari al-ihsan yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ketika menafsirkan apa itu al-ihsan beliau bersabda anta abudallaha ka'annaka tarahu yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa lam takun tarahu yaraka. Dan jika kalian tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya Allah selalu melihatmu. Allah senantiasa melihatmu dan mengawasimu. Nah, inilah sifat berikutnya dari sifat allati yatahalla atau tatahalla biha al salihah. Sifat yang hendaknya seorang wanita yang salihah berhias dengannya yaitu muraqabatullah senantiasa merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian akhwati fillah azza Allah wa iyyakum sifat berikutnya yang hendaknya para wanita berhias dengannya adalah terkut tabarruj sufur, meninggalkan tabarruj meninggalkan at-tabarruj berhias yang dicela di dalam syariat dan juga sufur, safar-safar yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariat maka takut tabarruj adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka konsekuensi dari itu hendaknya seorang wanita muslimah dia berhijab dengan hijab yang syar'i. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah di dalam sunannya Rasulullah bersabda al mar'atu aurah al mar'atu aurah sesungguhnya wanita itu adalah aurat aurat adalah sesuatu yang hendaknya ditutupi dan Rasul alaihissalatu mensifati wanita dengan aurah oleh karena itu wanita haruslah ditutupi dan dijaga. Ya. Faida kharajat kata Rasulullah ya, dalam kelanjutan hadis ini, faida kharajat istashrafaha asy-syaitan. Karena jika wanita itu keluar istashrafaha asy-syaitan dijelaskan oleh muallif Tuhfatul Ahwali syarah Sunan At-Tirmidzi makna dari istasyrafa syaitan adalah ay zayyanaha fi nazarir rijal wa qila ay nadhara ilaiha liyumwiyaha wa yumwiya biha wanita itu adalah aurat dan jika dia keluar istashrafaha syaitan jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan itu akan menghiasi dirinya sehingga dijadikan dan dijadikan fitnah menjadi fitnah bagi para kaum lelaki inilah makna dari istashrafaha syaitan yaitu syaitan berusaha untuk menghiasi menghias-hiasi wanita tersebut ketika dia keluar dari rumahnya agar bisa menjadi fitnah bagi para kaum lelaki. Oleh karena itu, syariat Islam yang mulia ini menghasung dan memotivasi serta mewajibkan agar kaum wanita menutup dirinya dengan hijab yang syar'i. Dan batasan-batasan hijab yang syar'i telah dijelaskan di dalam syariat Islam yang mulia ini. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi pula dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda ketika Rasulullah bersabda man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihatnya ketika hari kiamat yang dimaksud Rasulullah di sini adalah kaum lelaki bagi kaum lelaki yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana yasna'na an-nisa'u biduyulihim?" Lalu bagaimana wahai Rasulullah bagi kaum wanita? Bagaimana seharusnya yang mereka lakukan terhadap ujung-ujung pakaian mereka? Jadi Ummu Salamah merasa ada iskal. Apakah juga hadis ini berlaku bagi kaum nisa? Ya. Maka jawabannya adalah tidak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kelanjutan hadis ini, Rasulullah bersabda, "Yurkhina shibran." Adapun wanita hendaknya dia memanjangkan pakaiannya sampai satu jengkal ya, dari mata kaki tersebut. فقالت Idam tankashifu mohon Kalau seperti itu Maka bisa jadi kaki-kaki mereka menjadi terlihat Tampak kaki-kaki mereka Kalau hanya dipanjangkan sejengkal Maka Rasulullah Memberikan bimbingan Fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi maka hendaknya dia memanjangkannya menjulurkannya sepanjang satu hasta dan janganlah dia memanjangkan lebih dari itu ya. jadi dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana bimbingan Islam terhadap pakaian kaum wanita ya. kita akan lihat dan kita dengarkan bersama penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu tentang makna hadis ini Ya. Beliau berkata dalam salah satu risalahnya Al-Hijab Beliau berkata hadal hadis dalilun ala sitri qadamil mar'ah. Hadis ini adalah dalil tentang wajibnya menutup kaki kaum wanita. Tentunya ketika dia keluar dari rumahnya wa annahu amrun ma'lumun 'inda nisa'is sahabah dan ini adalah perkara yang sudah maklum perkara yang sudah diketahui bersama di kalangan wanita para sahabat. Wal qadamu aqallu fitnatan minal wajh. Dan kaki itu fitnahnya lebih ringan dibandingkan fitnah wajah. wal kaffaihi bila raib wal qadamu aqallu fitnatan minal wajhi wal kaffaihi bila raib dan kaki itu lebih sedikit dan lebih ringan fitnahnya dibandingkan wajah dan telapak tangan fatambi bil adna tambihun ala ma fawqah dan peringatan terhadap suatu hal yang ringan adalah peringatan terhadap sesuatu yang lebih berat. Wa ma huwa aula minhu bil hukm dan isyarat untuk diberlakukannya hukum terhadap sesuatu yang memang lebih pantas untuk mendapatkan hukum tersebut. Wa hikmatus syara' ta'ba ayyajib sitru ma huwa aqal fitnatan. Dan syarat Islam yang mulia ini wa yuraqis fima huwa a'zam minhu fitnatan. Fa inna hadha min at-tanaqud al-mustahil ala hikmatillahi wa syar'ihi. Jadi di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya hadis ini, hadis Ibnu Umar yang barusan kita baca ini adalah dalil yang jelas dan tegas tentang wajibnya menutup kaki ketika kaum wanita itu keluar dari rumahnya. Dan jika kaki saja yang fitnahnya ringan jika dibandingkan wajah dan telapak tangan, maka perintah untuk menutup wajah dan telapak tangan itu lebih ditekankan. Kalau kaki saja disyariatkan dan diperintahkan serta diwajibkan untuk ditutup, maka lebih-lebih lagi wajah dan telapak tangan. Ya. Maka ini juga sekaligus untuk nasihat bagi kaum nisa. Ketika mereka keluar dari rumahnya, janganlah bermudah-mudahan. Pakailah hijab yang syar'i. Jangan sampai telapak tangan kalian, kaki-kaki kalian terlihat oleh orang-orang atau lelaki yang bukan mahram. Laki-laki ajnabi, ya. Jangan sampai jagalah diri diri kalian ya. jangan sampai diri kalian menjadi fitnah sumber fitnah bagi orang lain tutuplah tangan kalian dengan kaos tangan walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan memakai kaos tangan asalkan tidak sampai terlihat ya. yaitu tidak sampai tampak asalkan tertutup oleh jilbabnya begitu juga kaki ya. adapun kaki maka hendaklah dia memakai kaos kaki sehingga tertutup kakinya dari penglihatan manusia di sini akan kita bacakan sedikit fatwa dari fatwa para ulama kita terkait dengan hal ini. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Mal bin Baz rahimahullah. Pertanyaannya hal ikhrajul kaffaini fi syari' haramun am la? apakah mengeluarkan tangan kedua tangan di jalan-jalan tentunya bagi kaum wanita ya. haram ataukah tidak diharamkan maka dijawab oleh lajnah ad-daimah inna kafail mar'ah aurah sesungguhnya kedua tangan wanita itu adalah aurat la yajuzu kashfuhuma li ghairi mahram tidak boleh ditampakkan dan disingkat sehingga terlihat oleh orang yang bukan mahram. Ya, ini fatwa dari Lajnah Daimah. Bahwasanya kedua tangan wanita adalah aurat yang wajib ditutup ketika dia keluar rumah dan jangan sampai terlihat oleh orang lain yang bukan mahram bagi dirinya. Begitu juga dalam fatwa yang lain ya, terkait dengan masalah ini ya, memakai sarung tangan ini ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Hal yajibu Al mar'ah 'inda khurujiha an talbas al-qaffazain? Apakah wajib bagi wanita ketika dia keluar dari rumahnya untuk memakai kaos tangan? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, "La yajibu 'alaiha ay 'alal mar'ah idza kharajat min manziliha an talbas al-quffazain." Perhatikan baik-baik ya, agar kita bisa memahami dengan menyeluruh ya. Tidak wajib baginya. Perhatikan, tidak wajib bagi wanita ketika dia keluar dari rumahnya untuk memakai kaos tangan. Tidak wajib tapi perhatikan kelanjutan dari penjelasan beliau, walakin 'alaiha an tastur al kafain la siyama idza kana fi ibrazihima fitnah. Akan tetapi syaratnya jika dia memang keluar tidak memakai kufazain, tidak memakai kaos tangan, dia tetap wajib menutupi tangannya. Tetap wajib menutupi tangannya la siyama idza kana fi ma fitnah bi an takuna kaffaha jamilatain aw 'alaiha khawatim aw ma asbaha dzalik. Terlebih lagi hal ini ya, lebih ditekankan ketika jika tangannya itu ketika ditampakkan akan muncul fitnah. Ya. Misalnya di tangannya dia memakai cincin atau perhiasan-perhiasan yang lainnya yang mengundang fitnah, maka lebih ditekankan dan diwajibkan untuk menutup Wahada beliau lanjutkan wahada a'li as-sitr yahsul bil quffazain taratan wa taratan yakunu bi kammis saul wa taratan yakunu bi tarfil aba'ah wa qad kana al-ma'lum min 'adati nisa'i sahabah radhiyallahu anhun ay yalbasna al-quffazain ya. Jadi yang saya maksud kata Syekh rahimahullah yang saya maksud dengan menutup di sini menutup aurat yaitu kedua tangan ini bisa dihasilkan atau bisa diwujudkan dengan memakai kaos tangan. Ataupun kalau tidak memakai kaos tangan, hendaknya dia menutupnya dan jangan sampai menampakkannya. Baik itu dengan lengan bajunya, kalau memang lengan bajunya masih bisa menutup tangannya, atau dengan abaahnya, dengan jilbabnya. Ya. Wakatkan al ma'lum dan sudah merupakan perkara yang ma'lum, perkara yang diketahui bahwasanya di antara kebiasaan dan adatnya wanita kaum sahabat mereka memakai kohbazain, mereka memakai kaos tangan, ya. Mereka memakai kaos tangan. Inilah adatnya wanita dari kaum sahabat. Walakin labs al-qaffazain idza uhrimat al-mar'ah yakun haraman. Ya, ini pembahasan lain lagi yaitu ketika seorang wanita dalam keadaan muhrimah ihram maka tidak boleh memakai kumbazain, tidak boleh memakai kaos tangan tapi tetap wajib baginya menutupi tangannya. Begitu pula dalam fatwa yang lain Allah lajnah Daimah ditanya tentang ya, memakai penutup kaki, ya, memakai kaos kaki bagi wanita ketika keluar rumah. Ya. Pertanyaannya, ma haddu thawbil mar'ah? Bagaimana batasan pakaian muslimah? Ya, pakaian wanita muslimah. وقد سمعنا أنهم يقولون يجب أن يغطي قدميها فهل هذا صحيح ya. Jadi pertanyaannya menanyakan demikian Bagaimana batasan baju wanita muslimah Apakah benar wajib untuk menutup kedua kaki. Apakah hal ini benar? Maka dijawab oleh Allah jana daimah yajibu 'alal mar'ah an tumtiya jami'a ajza'i jismiha 'indal khuruj min baitiha. Perhatikan, wajib bagi kaum wanita untuk menutup seluruh anggota badannya ketika dia keluar dari rumahnya wala al-khuruj muntaqibatan dan boleh dan hendaknya dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bercadar ya, menutup wajahnya al mar'ata aurah karena sesungguhnya wanita adalah aurat wa idza kharajat istashrafaha syaitan ketika dia keluar dari rumahnya syaitan akan berusaha menghias-hiasi dirinya untuk memfitnah atau menjadikannya sumber fitnah bagi kaum rijal wa amma fil manzil fala yalzamuha taghtiyatu qadamaiha idza lam yakun 'indaha rijalun ghairu muharim laha adapun ketika dia berada di dalam rumahnya tidak keluar rumah maka tentunya tidak wajib baginya untuk menutup kedua kakinya kecuali jika di dalam rumahnya ada pria asing yang bukan mahram bagi dirinya maka wajib bagi dirinya ketika itu untuk tetap berhijab dengan hijab yang syar'i yang menutup seluruh anggota badannya termasuk wajah, tangan dan kedua kakinya. Ini ya, penjelasan singkat terkait hijabul mar'ah al-muslimah. Kemudian ya, jadi ini sifat yang berikutnya dari sifatul mar'ah muslimah terkut tabarruj was sufur. Meninggalkan tabarruj berhias yang tercela dan subur, safar-safar yang tidak memenuhi ketentuan syariat. Hendaknya seorang wanita itu tidak safar, tidak berpergian kecuali ditemani dengan mahramnya. Dan mahram yang dimaksud di dalam syariat adalah mahram seorang pria yang atil yang balik, yang memayis pria yang mahram menjadi mahram baginya dan bisa memenuhi hajat-hajatnya, bisa membantu dirinya, bisa menjaga dan melindungi dirinya. Bukan semua mahram bisa menjadi teman dalam safar. Misalnya seorang wanita safar mengajak anak kecil mahramnya. Maka ini termasuk perkara yang dilarang ya. karena seorang anak kecil walaupun dia laki-laki tapi dia belum bisa menjaga dan melindungi wanita tersebut. Jadi seorang yang menjadi teman safar bagi seorang wanita adalah seorang mahram yang dewasa, yang berakal, yang bisa melindungi dan menjaga dirinya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini terakhir kita ingin sebutkan sifat mar'atus salihah, sifat wanita salihah yang juga sangat penting untuk diketahui adalah ta'atul mar'ah zaujaha wa adabuha ma'ahu yaitu ketaatan istri kepada suaminya dan adab seorang istri di hadapan suaminya Mungkin karena waktu sudah ya, sudah mendekati waktu selesai, kita singkat saja kita sebutkan beberapa hak atau beberapa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedudukan pria terhadap wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum nisa. Allah berikan keutamaan bagi bagi para kaum lelaki untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, memimpin istri-istrinya dan hak istri atau hak suami yang harus ditunaikan istri dan hendaknya tentunya suami istri saling menjaga muasyarah pergaulan di antara keduanya. Keduanya harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menunaikan hak pasangannya suami menunaikan hak istrinya, begitu pula istri menunaikan hak suaminya. Di antara hak suami yang hendaknya harus ditunaikan oleh istri adalah yang pertama hifdzu sirrihi wa adamu ifsya'ihi li ahadin. Menjaga rahasia suami dan tidak menyebarkannya. Rahasia suami adalah sangat penting bagi seorang istri. Hendaknya istri menjaga rahasia suaminya dan tidak menyebarkannya kepada seorang pun, hatta kepada keluarganya kepada ayah dan ibunya sendiri tidak boleh dia menyebarkan dan menceritakan rahasia suaminya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Ya. Fas-salihatu Allah mensifati para wanita-wanita salihah disebutkan dalam ayat ini qanitatun mereka adalah wanita-wanita yang qanitat hafizatun bi, lil ghaibi bima hafizallah ya. qanitat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan makna qanitat adalah ta'iat li azwajihin mereka lah wanita-wanita yang ta'iat yang senantiasa patuh dan taat kepada suami-suaminya. Namun di sini di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan as-salihatu ta'iat. Perhatikan, Allah tidak menyebutkan as-salihatu ta'iat. Tapi Allah menyebutkan dengan lafaz qanitat. Karena qanitat memiliki makna yang lebih. Ya. Qanitat maknanya adalah ta'iat. Syiddat at-ta'ah wa kamaliha. Qanitat adalah para wanita yang taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya dengan rasa patuh dan taat yang benar, yang benar dan sungguh-sungguh, wakamaliha dan sempurna. Ketaatan dan kepatuhan dia terhadap suaminya sempurna. Ini baru dikatakan qanitat. Tidaklah seorang wanita dikatakan qanitat kecuali jika dia patuh dan taat kepada suaminya syiddat ta'ah dengan sebenar-benarnya taat dan sempurna yang tersebut. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah dan dia selalu menjaga ketika suaminya tidak ada di sisinya. Kemudian hak yang berikutnya yang hendaknya ditunaikan oleh para istri terhadap suaminya adalah wujubu taatihi fil ma'ruf. Wajib taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian hak yang lain yang hendaknya ditunaikan adalah terkait urusan kebutuhan ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh suaminya dalam permasalahan biologis ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alayha la'anatul malaikatu hatta tusbih. Ini sering kita dengar ya habis ini. Jika seorang suami mengajak istrinya kemudian sang istri enggan untuk menunaikan hak suaminya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat istri tersebut sampai subuh. Nauzubillah. Kemudian juga hak-hak yang harus ditunaikan oleh istri terhadap suaminya adalah al-muhafadzatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim, yaitu menjaga rumahnya, menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya dan bagus di dalam mendidik dan mentarbiyah anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha dan wanita tersebut, istri tersebut akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian juga yang terakhir yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah hak yang harus ditunaikan istri terhadap suaminya adalah al-mu'asyaratu bil ma'ruf wa husnul khulq wa kaful adza anhu yaitu mempergauli suami dengan baik wa husnul khuluq memperbaiki akhlak di hadapan suaminya, cara bicaranya, cara dia bertingkah laku di hadapan suaminya hendaknya dia melakukannya dengan penuh adab dan penuh akhlak yang mulia wakaful ada anhu dan dia hendaknya jangan sekali-kali mengganggu atau menjadikan suaminya yang terganggu Ar-Rasul alaihi salatu bersabda la tu'dhi imra'atun zawjaha bid dunya tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri mengganggu suaminya ketika di dunia ini illa qalat zaujatuhu minal huril ain kecuali bidadari surga yang menjadi istrinya istri bagi suaminya kelak di jannah akan berkata la tu'dhihi qatalakillah jangan engkau mengganggunya qatalakillah ya celaka engkau janganlah engkau mengganggunya fa innama huwa dakhilun yushiku yufariquka ilaina karena sungguhnya suamimu itu hanya sebatas doib sebatas tamu ya yang berkunjung padamu dan sebentar lagi akan berpisah denganmu maka ini nasihat pula bagi kaum wanita ayuhan nisa ya. mungkin sebagian dari nisa merasakan kegersangan di dalam imannya, di dalam kalbunya. Kenapa sebagian dari Anissa dari kaum wanita merasa tidak bisa merasakan manisnya iman, tidak bisa merasakan kelezatan ibadah kepada Allah. Kenapa ketika dia melakukan amalan-amalan soleh dia tidak bisa merasakan kelezatan, tidak bisa dia merasakan manisnya ibadah? Maka jawabannya bisa kita simak pada hadis yang akan kita baca ini. Bahasanya Rasulullah salatu wassalam bersabda dan hadis ini sahih disebutkan dalam sahih targhib bahasanya Rasulullah bersabda wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha dan tidaklah seorang wanita tidaklah seorang istri itu akan bisa merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Perhatikan baik-baik ayuhan nisa, kaum wanita ayuhal ummahat wal Jika kalian merasa kering imannya, tidak bisa merasakan manisnya iman, maka koreksilah diri-diri kalian. Perhatikanlah hadis Rasulullah berikut ini. Wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha Tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang istri bisa merasakan manisnya iman sampai dia menunaikan hak suaminya. Nah, mungkin ini penutup yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat yang berharga bagi kaum wanita secara khususnya kaum nisa Nah kita akhiri Wallahu ta'ala alam bisawab Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd Telah ada risalah-risalah yang berisi pertanyaan ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan banyaknya pertanyaan yang masuk Kita batasi beberapa pertanyaan saja yang akan dijawab yang pertama pertanyaan Bismillah Kira-kira berapa jarak atau kilo seorang wanita itu dikatakan safar ketika bepergian? Maka jawabannya Safar Tidaklah dibatasi dengan jarak tertentu Sebuah perjalanan Dikatakan safar berdasarkan urf kebiasaan yang berlaku jadi jika e, sebuah perjalanan dikatakan safar menurut urf kebiasaan masyarakat setempat maka itulah dikatakan safar dan tidak dibatasi dengan jarak tempuh tertentu maka jika seorang wanita bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan secara urf, secara kebiasaan, secara adat itu sudah termasuk jarak safar, sudah bisa dikatakan musafar maka dia telah terkenai hukum safar sehingga dia tidak boleh pergi kecuali dengan mahram. La tusafirul mar'ah illa ma'a dhi mahramin. Tidaklah seorang perempuan, seorang wanita itu safar kecuali harus ditemani dengan mahramnya. Wallahu taala Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah boleh seorang istri ikut berjualan bersama suaminya? Ya. Apakah boleh seorang istri ikut berjualan bersama suaminya? Jawabannya, hukum asal boleh. Ya. Asalkan dia memenuhi ketentuan-ketentuan syariat ketika dia keluar rumah. Ya. Dan dia aman dari fitnah dengan dia ikut berjualan bersama suaminya, dia keluar rumah, ya, itu dia aman dari fitnah. Akan tetapi hukum asal wanita adalah tetap berada di dalam rumah. Wakar Nabi Buyutikun, Hendaknya para wanita itu tetap berada di dalam rumah-rumah mereka. Kalau memang terpaksa pada kondisi tertentu harus ikut bersama suaminya berjualan misalnya, maka seperti yang sudah kita sebutkan tadi diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dia berhijab dengan hijab yang syar'i dan tidak timbul fitnah ya. Wallahu taala alam pertanyaan berikutnya, bolehkah melakukan safar dengan mengendarai pesawat tetapi tidak ditemani mahram? Akan tetapi setelah sampai bandara dijemput oleh mahramnya. Jazakumullah khairan. Jawabannya tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang wanita safar walaupun dia naik pesawat, ya, kemudian di bandara tujuan dijemput oleh mahramnya, tapi selama perjalanan, selama dia berada di atas pesawat, dia tidak ditemani mahram yang seperti ini tidak boleh haram hukumnya tetap wajib seorang wanita ditemani mahram walaupun dia berada di atas pesawat wallahu taala alam bisawab pertanyaan berikutnya Apa hukum memberikan tontonan kartun para nabi dongeng-dongeng seperti bawang merah, putih dan kartun-kartun buatan orang-orang kufar. Allah musta'an ya. Maka jawabannya haram. لا تدخل الملائكة بيتا fihi suratun أو كلب Para malaikat tidak masuk, tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada surah, ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Dan juga di rumah yang terdapat di dalamnya anjing, kal. Loh, tapi ini kartun Nabi, ya sama, ya. Walaupun Nabi yang dijadikan tokoh utamanya tetap tidak boleh karena di dalamnya terkandung gambar makhluk bernyawa ya. ada makhluk bernyawanya dan itu haram ini masih pembahasan makhluk bernyawa ya. gambar yang ada pada tontonan tersebut belum lagi nanti isi atau konten dari tontonan tersebut bisa jadi cerita-cerita yang ditampilkan tidak sahih ya. cerita-cerita yang disampaikan dan disajikan tidak sahih tidak didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih. Nah, seperti itu. Terlebih lagi jika tontonannya berupa dongeng-dongeng, yang tentu saja dongeng itu adalah cerita yang diada-adakan, tidak berdasarkan bukti atau fakta yang nyata, tapi hanya sekedar cerita yang tidak di, tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, keabsahannya.